Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah nabi kita, junjungan kita, orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia yang pernah ada di alam semesta ini yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali diketuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dialah pemimpin penghulu seluruh para anbiya sebagaimana sabda beliau ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamati wala fakhar aku adalah pemimpin seluruh anak keturunan anak Adam pada hari kiamat kelak dan aku tidak sombong insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas tentang permulaan diturunkannya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namun sebelumnya kita akan sebutkan beberapa bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terjerumus dalam praktek-praktek kesyirikan dan juga tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang haram yang merupakan adat jahiliyah. Ya. Kenapa Allah menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjerumus dalam kesyirikan, pernah terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jika Nabi menyeru kepada tauhid, menyeru kepada Islam, maka dia akan dicela oleh orang-orang kafir Quraisy. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terjerumus dalam hal-hal yang tercela apalagi dalam kesyirikan. Kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sebagaimana anak muda yang lain bergaul dengan pemuda-pemuda Quraisy, bergaul dengan mereka ya. Sehingga beliau dikenal dengan orang yang amanah, dikenal dengan orang yang terpercaya, dikenal dengan orang yang jujur. Kenapa? Karena dari pergaulan mereka bersama Nabi, mereka mengenal bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur dan amanah. Di antara hal-hal yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga nabi dari hal-hal yang dibenci adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sujud kepada berhala bahkan tidak pernah mengusap berhala dalam rangka mencari keberkahan dari berhala-berhala tersebut. Bahkan beliau yang merendahkan berhala-berhala yang disembah, disembah oleh orang-orang Quraisy. Dalam satu hadis, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu hari, ya, sedang tawaf bersama budak beliau Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita tahu bahwasanya di Ka'bah, ya, di sekeliling Ka'bah ada ada dua patung yaitu Isaf dan Nailah yang terbuat dari tembaga. Yang telah kita jelaskan bahwasanya Isaf dan Nailah adalah dua orang yang pernah bermaksiat berzina dalam Ka'bah kemudian Allah rubah menjadi patung. Orang-orang kaum musyrikin tatkala tawaf, mereka mengusap dua patung ini dalam rangka mencari keberkahan. Tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam tawaf bersama Zaid bin Harithah, maka kata Zaid bin Harithah, "Falamma marartu masahtu bihi. Faqala Rasulullah SAW, la tamsah. La tamussahu kata Nabi SAW. alaihi Tatkala aku sedang tawaf maka Zaid bin Harithah aku pun mengusap berhala tersebut sebagaimana perbuatan orang-orang kaum musyrikin. Maka kata Nabi SAW, jangan kau usap berhala tersebut. Ini Nabi belum jadi nabi. Masih pemuda biasa belum diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi fitrah Nabi Wasallam tidak suka dengan pengagungan terhadap berhala. Fakultu fi nafsi, maka kata Zaid bin Haritha, aku berkata dalam diriku, la amusannahu hatta anzura ma yakun. Aku ingin mengusap, tetap mengusap. Aku ingin lihat apa yang terjadi kalau saya mengusap nekat mengusap. Maka famasah tuhu, aku pun mengusap. Ya, berhala tersebut, maka Rasulullah SAW mengatakan, Alam tunha, bukankah kau telah dilarang olehku? Artinya Nabi SAW mengingkari perbuatan ini. Oleh karena tidak mungkin Nabi SAW pernah menyembah berhala. Jangankan menyembah, mengusap saja Rasulullah SAW enggan. Oleh karenanya kalau kita lihat, Nabi SAW setelah diangkat menjadi Nabi, kita tahu orang-orang musyrikin berusaha mencari-cari kesalahan Nabi SAW. Dituduh ada saja kesalahan sedikit Nabi akan dijadikan argumen dan hujah untuk mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbuat hal yang tercela, pernah mengusap berhala atau pernah sujud kepada berhala, maka ini akan diungkit oleh orang-orang kafir Quraisy. Dia mengatakan engkau melarang kami menyembah berhala, bukankah kau juga dulu demikian? Oleh karenanya Allah jaga, Nabi sama sekali tidak pernah jangankan sujud kepada berhala, mengusap berhala pun tidak pernah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah minum khamar, tidak pernah melakukan perbuatan yang nista, tidak pernah berzina, tidak pernah ikut judi bersama mereka, ya. Tidak pernah melakukan hal-hal yang batil yang dilakukan oleh kaum musyrikin padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam bergaul, berinteraksi dengan pemuda-pemuda kaum Quraisy. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, tatkala pembangunan Ka'bah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala mengangkat batu bersama pamannya Al-Abbas, maka pamannya Al-Abbas memberi ide kepada Nabi agar Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat sarungnya dan meletakkan di pundaknya sebagai alas untuk mengangkat batu agar tidak menyakiti pundaknya. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengangkat sarungnya dan ini mengakibatkan akan nampak auratnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan. Sehingga tatkala Nabi sadar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikatkan sarungku, ikatkan sarungku. Ya, karena tatkala itu di sebagian masyarakat jahiliyah, ya telanjang bukanlah perkara yang aneh, Karenanya kita dapati dalam sejarah-sejarah dalam hadis-hadis Nabi disebutkan bahwasanya sebagian orang-orang musyrikin tatkala mereka tawaf, mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Kata Ibnu Ishaq rahimahullah dalam sirahnya, kenapa sampai ada tawaf telanjang? Itu adalah bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka menyatakan barang siapa yang datang dari luar kota, kemudian tawaf di Ka'bah, maka mereka harus menggunakan pakaian yang dikenakan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang suci. Jika mereka tidak menemukan pakaian dari orang-orang Quraisy, maka mereka tawaf telanjang untuk tawaf pertama. Ini dilakukan oleh banyak orang tatkala itu. Tidak menemukan pakaian yang bisa dipinjam, akhirnya mereka tawaf tawaf telanjang. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala pada tahun 9 Hijriah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk berhaji kemudian Abu, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengiklankan tatkala itu memberi pengumuman Allah yahujja ba'dal am musyrikun wala yatufu bil baiti uryan kata Abu Bakar sungguhnya setelah tahun ini tidak boleh ada seorang pun musyrik yang tawaf di Ka'bah dan tidak ada boleh seorang pun yang telanjang yang tawaf di Ka'bah meskipun telanjang merupakan hal yang sebagian orang menganggap itu biasa di zaman tersebut di zaman jahiliyah Hampir-hampir Nabi SAW juga akan mengangkat sarungnya untuk meletakkan sarung tersebut di pundaknya. Akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau pun pingsan sebelum mengangkat sarungnya untuk diletakkan di pundaknya. Demikian juga tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, melaksanakan ibadah haji sebelum beliau ya, diangkat menjadi Nabi. Kita tahu bahwasanya kaum musyrikin Arab mereka juga berhaji. Dan ini sering saya ulang-ulang bahwasanya kaum musyrikin Arab mereka mengagungkan Ka'bah, mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka umrah, mereka tawaf dan juga mereka melaksanakan ibadah haji. Tetapi orang-orang kafir Quraisy yang mereka menamakan diri mereka dengan Homs, yaitu orang-orang yang apa namanya fanatik dalam agama, ya. ya artinya dari Ahmas yaitu mereka tatkala melaksanakan haji tatkala mereka wukuf, mereka tidak wukuf di padang Arafah. Mereka wukuf di Muzdalifah. Kenapa kata mereka kami adalah ahlul haram, kami adalah penduduk asli tanah suci. Dan kami tidak mau tatkala melaksanakan ibadah haji, kami keluar di tanah halal karena Arafah tanah halal. Jadi Mekah itu ada tanah sucinya, tanah haramnya, ada tanah halalnya. Semua mikot-mikot seperti Ju'ranah, kemudian Tan'im, ini semua tanah halal. Seorang yang ingin umroh, dia harus ke tanah halal, baru masuk ke tanah haram. Di antara tanah halal, yaitu boleh berburu dan yang lainnya, adalah Arafah. Dan kita, jemaah haji tatkala melaksanakan ibadah haji, wukuf kita di padang Arafah. Akan tetapi, orang-orang kafir Quraisy mereka tidak mau wukuf di padang Arafah, mereka wukuf di Musdalifah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap di padang Arafah. Padahal belum jadi nabi tatkala itu, belum ada wahyu. Tapi fitrah Nabi dijaga oleh Allah sehingga dia tetap tidak mau ke ikuti mengikuti kebiasaan orang-orang kafir Quraisy dalam beribadah. Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari mengatakan, "Adlaltu ba'iran li yauma Arafah, fa kharajtu atlubuhu." Jubair bin Mut'im mengatakan, pada waktu di padang Arafah, yakni haji, musim haji. Ini musim haji sebelum Nabi diangkat menjadi nabi, yaitu musim haji di zaman orang-orang kafir Quraisy. Aku kehilangan ontaku, kata Jubair bin Mut'im dan dia masih musyrik ketika itu. Maka aku pun kharajtu atlubuhu. Saya pun keluar mencari ontaku tersebut. Faraaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam waqifan ma'an nas bi Arafah. Saya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf bersama orang-orang selain orang-orang Quraisy, mereka wukufnya di Arafah. Maka aku berkata, fakultu, "Hadza min al-hums, fama sya'nuhu Kata Jubair bin Mut'im, "Kenapa Muhammad ini kok wukufnya di Padang Arafah? Bukankah dia termasuk orang Quraisy bahkan orang yang nasabnya paling tinggi dari orang Quraisy? Kenapa wukufnya di Padang Arafah tidak di Muzdalifah bersama kami? Ya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang tercela. Oleh karenanya, para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil faedah dari penjagaan Allah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang dai hendaknya dia berusaha menjaga akhlaknya berusaha menjaga jalan kehidupannya. Jangan sampai dia melakukan hal-hal yang tercela yang kemudian tersebar di kalangan masyarakat. Karena masyarakat akan menjadikan ini dalih dan dalil untuk menolak dakwahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dikenal melakukan hal yang tercela, tidak pernah berzina, tidak pernah minum khamar, tidak pernah dengar mengikuti musik-musik yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy dalam acara walimah-walimah mereka, tidak pernah menyembah berhala, bahkan tidak pernah dusta meskipun sedikit pun. Oleh karenanya tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan wahyu, beliau mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy tatkala itu beliau naik di Jabal Sofa. Beliau mengatakan, "Ya Sobahah." Beliau berteriak agar orang-orang kafir Quraisy berkumpul tatkala itu. Semua orang berkumpul. Seakan-akan ada suatu perkara yang sangat genting. Setelah orang-orang kafir Quraisy berkumpul seluruhnya, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Ara'aitum in akhbartukum inna khailan takhruju min safi hadal jabal akuntum musaddiqiyah. Bagaimana menurut kalian wahai orang-orang kafir Quraisy, wahai kaumku? Kalau aku kabarkan bahwasanya di belakang gunung ini ada musuh yang akan menyerang kita, yang keluar akan menyerang kita. Apakah kalian akan membenarkan aku? Maka mereka berkata, qalu dengan serempak mereka berkata, "Ma jarrabna 'alaika kadhiba." Wahai Muhammad, kami tidak pernah tahu engkau berdosa. Karenanya Nabi dijuluki dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Tatkala Rasulullah SAW mengambil pengakuan mereka, persaksian mereka bahwasanya Nabi tidak pernah berdusta, maka Nabi berkata, "Fa ini nadhirul lakum baina adzabin syadid." Saya ingatkan kalian ya sebelum datang siksaan yang pedih. Maka Nabi mulai berdakwah. Tatkala itu maka pamannya Abu Lahab pun murka. Kata pamannya, "Ya Muhammad, alihadza jama'tana?" Karena hanya ingin berdakwah ini kau mengumpulkan kami seluruhnya. Tabban laka sairal yaum, celaka engkau wahai Muhammad. Paman yang pertama kali menolak dakwah Nabi. Padahal sebelumnya mereka telah sepakat serempak mengatakan, Majarrabna alaika kadhiba. Kau tidak pernah dusta Muhammad. Namun tatkala Rasulullah SAW menyampaikan dakwah, mereka dustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, Tabat yada Abi Lahab wa tab. Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun seorang yang dia berdakwah sambil berdakwah kemudian dia terjerumus dalam hal-hal yang terhinakan, terjerumus dalam hal-hal yang haram ya. Tentunya hal ini akan menjatuhkan kualitas dakwah dia meskipun ilmunya banyak misalnya, meskipun indah perkataannya, tetapi tatkala praktek nyatanya terjerumus dalam hal-hal yang memalukan, maka hal ini akan mengurangi kualitas dakwahnya dan masyarakat akan menjauh darinya. Oleh karena kita mengatakan seorang dai ya, tanggung jawabnya berat. Masyarakat melihat dai dengan pandangan yang berbeda. Dia tidak memandang seperti seperti manusia yang lain, tidak. Pandangannya bahwasanya seorang dai adalah kudwah, adalah teladan. Semua memandang dengan pandangan kagum. Oleh karenanya kalau sampai terjadi sesuatu yang salah padahal seorang dai juga manusia. Terkadang masyarakat tidak bisa memberi uzur. Terkadang masyarakat meninggalkannya gara-gara kesalahan yang dia lakukan. Oleh karena seorang dai harus sadar akan hal ini. Dia menjaga ya menjaga sikapnya ya, menjaga cara hidupnya karena dia adalah teladan. Jangan sampai gara-gara sikapnya yang buruk akhirnya masyarakat menjauh dari agama gara-gara dia. Maka dia akan mendapatkan dosa ya. Orang-orang menjauh dari agama karena dia yang sebagai pembawa agama ternyata tidak berakhlak yang yang mulia. Demikianlah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara bentuk-bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu dan diangkat menjadi nabi. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi tentunya telah ada berita-berita telah ada desus-desus dan isu-isu yang tersebar di Jaziratul Arab tatkala itu terutama di Mekah dan di kota Madinah. Ahlul kitab mereka tahu akan datang nabi yang terakhir. Dan ini termaktub dalam buku-buku mereka termaktub dalam buku-buku mereka dan Allah telah mengabarkan alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mengikuti rasul yaitu seorang nabi yang ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil yang mereka mendapati nama nabi tersebut termaktub di Taurat dan di Injil jadi dulu nama, nama Nabi Muhammad itu ada di Taurat dan Injil hanya saja terjadi perubahan oleh karenanya kalau kita lihat perkataan para ulama di abad ke-8 seperti perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perkataan Ibnu Qutaibah dan juga seperti perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ya dan beberapa ulama yang membantah kaum Nasrani mereka mengatakan kami dapati di sebagian Injil ada nama Muhammad. Namun kami lihat dalam nuskah yang lain tidak ada nama Muhammad. Namun kalau sekarang kita buka Injil-Injil tidak ada. Ya mungkin di abad 8 masih ada sisa-sisa Injil yang belum ter ada sebagian yang belum dirubah. Namun karena terjadi jidal perdebatan yang kuat tatkala itu banyak ulama yang bantah. Ya banyak ulama yang bantah mereka. Sebab Syekhul Islam Taimiyah dalam bukunya Al-Jawabus Sahih yang dicetak sekarang dalam 6 jilid membantah mereka. Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal masih. Kemudian juga Ibnu Qayyim rahimahullah ya, juga menulis bantahan terhadap mereka dan ulama-ulama yang lain. Al-Qurtubi, Ibnu Qutaibah dan yang lainnya. Dan mereka menyatakan kami dapati dalam sebagian nuskho Injil ada kalimat Muhammad. Akan sekarang, akan tapi sekarang kita tidak dapati perkataan tersebut. Rupanya mereka telah apa? Telah merubah dan terus akan dirubah Injil tersebut. Jika ada yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka, maka mereka hapus. Padahal Allah mengatakan, Alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Yang mereka mendapati nama Nabi termaktub dalam Taurat dan Injil. Allah telah kabarkan juga perkataan Isa. Wa idh qala Isa bin Maryam, Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati. Wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ismuhu Ahmad. Ya, kata Nabi Isa kepada kaumnya, aku beri kabar gembira kepada kalian tentang seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya siapa? Ahmad. Dan kita tahu di antara nama-nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ahmad, Muhammad, Al Hashir, ya, Nabi Rahmah, banyak nama-nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Ahmad. Ini berarti ada nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Taurat dan dalam Injil, namun telah dirubah oleh mereka. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, "Alladzina atainahumul kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Sungguhnya ahlul kitab, ya, mereka itu mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mengetahui anak-anak mereka. Coba kalau kita punya anak, bagaimana kita tahu sifat-sifatnya? Kita tahu dengan detail, dengan jelas. Bagaimana sifat anak-anak kita? Allah menggambarkan bahwasanya ahlul kitab mengetahui sifat-sifat Nabi sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Karenanya banyak kaum Ansor yang mereka masuk Islam gara-gara sesumbarnya orang-orang Yahudi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dengan sanad yang hasan. Kata Ibnu Hisham rahimahullah, qala rijalun minal ansar, ada sebagian orang-orang Ansor yang berkata, Inna mimma da'ana ilal Islam ma'a rahmatillahi wa hudah lama kunna nasma'u min rijali yahud wa kunna ahla syirkin wa ashaba authan. Yang menyebabkan kami masuk Islam kata kaum Ansor sebagian kaum Ansor. Kami dahulu waktu di zaman jahiliyah kami sering mendengar orang-orang Yahudi. Kami dahulu menyembah berhala, ya. Dan kami sering ribut sama orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kalau terjadi keributan dengan kami dan kami ya memerangi mereka atau mengalahkan mereka, maka mereka selalu sesumbar dan mereka berkata kepada kami, "Innahu taqaraba zamanun nabi zamanu nabiyyin yub'atsu al-an naqtulukum ma'ahu qatla'at." Orang Yahudi selalu berkata, "Wahai kaum Ansar, sebentar lagi akan diutus seorang nabi yang kami akan bersama Nabi tersebut membunuh kalian. Ini perkataan siapa? Orang-orang Yahudi. Jadi mereka sudah sumber dan mereka sudah menanti-nanti kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka tahu bahwasanya Nabi akan muncul di, di antara tempat hijrah Nabi, yaitu ada negeri yang situ banyak nakhlahnya, banyak kormanya, dan mereka sengaja tinggal di kota Madinah. Oleh karenanya jangan heran tatkala kita dapati banyak orang Yahudi tinggal di kota Madinah sebelum datangnya Nabi, karena mereka sudah tahu akan datang seorang Nabi di kota ini. Karenanya mereka sesumber mereka mengatakan kepada kaum Ansar, kalian sekarang mengalahkan kami, namun satu saat sebentar lagi akan datang seorang nabi dan kami akan bersama nabi tersebut memerangi kalian. Tatkala datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata bukan dari golongan Yahudi dan kita tahu bahwasanya Yahudi adalah agama agama spesial tidak boleh masuk dari selain Yahudi. Mereka menganggap selain Yahudi adalah orang-orang yang tidak ada nilainya, Sampai disebutkan oleh sebagian ulama mereka dalam protokolat mereka, mereka mengatakan bahwasanya orang-orang selain Yahudi diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk berkhidmat melayani kita. Sebenarnya mereka seperti binatang. Hanya saja Allah menciptakan tubuh mereka seperti kita agar mudah melayani kita. Kalau seandainya mereka seperti anjing, babi kan susah melayani kita. Akhirnya Allah ciptakan mereka dalam bentuk kita supaya mudah untuk melayani kita. Ini keyakinan orang-orang Yahudi. Tatkala ternyata Nabi diutus dari bangsa Arab, mereka tidak beriman. Begitu kaum Ansor mendengar ada Nabi yang datang, mereka mengatakan, ayo kita masuk Islam dulu sebelum orang Yahudi. Karena mereka selalu sumbar, kita akan bunuh kamu, kita akan bunuh kalian bersama seorang Nabi. Begitu datang Nabi Muhammad, mereka seluruhnya masuk masuk Islam. Yahudi kafir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, جَاءَهُمْ كِتَابٌ kitabun min اللَّهِ musaddiqan lima ma'ahum Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka orang-orang Yahudi dahulu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka selalu ingin mengalahkan orang-orang kafir yaitu orang kaum Ansor sebelum masuk Islam. Berdoa kepada Allah agar ditolong. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih, fala'natullahi 'alal kafirin." Tatkala datang nabi yang mereka kenal dalam kitab mereka, kafaru bih, maka mereka pun kafir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Falaknatullahi alal kafirin dan laknat Allah kepada orang-orang yang yang kafir. Karenanya kalau kita lihat sejarah tentang berita kedatangan Nabi telah diketahui oleh para pendeta, para ruhban, kemudian para rahib dari Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana perkataan Ibnu Ishaq, kedatangan Nabi telah diketahui oleh banyak orang. Akan muncul seorang Nabi. Para pendeta tahu. Terus rahib-rahib Yahudi juga tahu. Dukun-dukun pun tahu. Kadang ada mereka mendengar berita dari setan-setan mereka. Mereka tahu akan datang nabi akan muncul pada tahun ini diketahui oleh oleh mereka. Karenanya tatkala kita baca tentang sejarah Salman Al-Farisi, tatkala dia mencari kebenaran, maka dia bertemu dengan seorang pendeta dan pendeta itu pun akhirnya meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, pendeta tersebut berwasiatkan kepada Salman dia mengatakan sudah tiba saatnya ada seorang nabi yang muncul yang membawa kebenaran dan tempat hijrahnya adalah suatu negeri yang di situ banyak korma. Maksudnya apa kota? Kota Madinah. Demikian juga Herakl tatkala bertemu dengan Abu Sofyan. Kemudian Herakl bertanya, ya, rajanya kaum Romawi dan Herakl bertanya-tanya tentang Nabi kepada Abu Sofyan, bagaimana sifat-sifatnya dijelaskan oleh Abu Sofyan, bagaimana pengikutnya kebanyakan orang-orang yang lemah, bertambah atau berkurang semakin bertambah. Ditanya oleh Herakl dengan pertanyaan yang detail, bagaimana nasabnya? Nasabnya tinggi. Fa innahu nasab indana. Orang yang nasabnya tinggi. Akhirnya Herakl mengatakan apa? Wa qad kuntu a'lamu annahu kharij. Saya tahu bahwasanya nabi ini telah keluar. Saya sudah tahu. Ya. Lam akun azunnu annahu minkum. Akan tapi saya tidak menyangka bahwasanya Nabi tersebut dari kalian bangsa Arab. Jadi zaman keluarnya Nabi sudah diketahui oleh banyak orang dan diduga oleh orang Yahudi bahwasanya Nabi Nabi yang terakhir adalah dari mereka. Ternyata Nabi terakhir adalah dari kaum Arab yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tatkala menjelang diangkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang untuk berkhalwat puncak-puncaknya kerusakan tatkala itu. Zina, minum khamar, kemudian menyembah berhala tersebar tatkala itu dan Nabi SAW menjauhi tidak suka dengan hal itu semua. Hari-hari sebelumnya Nabi bergaul dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, tapi di akhir-akhir sebelum Nabi SAW diangkat menjadi seorang nabi, datang dalam dirinya kecintaan untuk ber, berkhulwat, ingin bersendirian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pergi ke Gor Hira kepada ke Gua Hira. Kemudian Rasulullah SAW beribadah di sana, ya tahannas beribadah sebagaimana disebutkan dalam suatu riwayat dalam Sahih Al Bukhari. Merenungkan, berfikir dan kalau kita lihat posisi Jabal Goa Hira, kalau kita ke Mekah kita lihat, kira-kira dinaiki butuh waktu setengah jam. Kemudian mulut dari Goa Hira tersebut langsung ke arah Ka'bah. Jadi Nabi SAW tatkala bertapa atau berdiam di Goa Hira, dia melihat bagaimana kondisi masyarakatnya sambil merenung melihat kerusakan yang mereka lakukan. Disebutkan dalam hadis, dalam lafal hadis ya tahannas, beliau beribadah. Akan para ulama khilaf tentang ibadah apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan dengan syariatnya Nabi Nuh, ada yang mengatakan syariatnya Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan syariatnya Nabi Musa, ada yang mengatakan dengan syariatnya Nabi Isa. Ya. Allah alam tidak dijelaskan dalam lafal yang sahih dalam hadis yang sahih bagaimana beliau beribadah. Ada yang mengatakan beliau memberi makan kepada fakir miskin, ya, karena beliau bawa bekal dari rumahnya dari istrinya Khadijah, kemudian beliau bertapa beberapa hari di di Goa Hira karena ingin meninggalkan kerusakan yang terjadi di kota Mekah tatkala itu. Wallahualam bisa bisawab. Al Imam Al Ghazali Abu Hamid Al Ghazali menyebutkan tidak perlu kita bahas apa yang di, bagaimana cara ibadah Nabi SAW karena tidak berkaitan dengan tata cara ibadah kita. Karena itu dilakukan sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Ya. Yang penting beliau berdoa, ber, beribadah dengan apa yang di ya diilhamkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini sebagian ulama mengambil faedah kalau seorang kemudian melihat kerusakan maka perlu dia merenung, perlu dia berkhulwat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu sebelum menjadi nabi dengan bertapa tentunya kita tidak mengikuti cara nabi lagi. Ya. Jangan sampai jangan sampai seorang mengatakan saya ingin seperti Nabi bertapa dulu. Karena kota sudah pada rusak. Jakarta rusak, Bandung rusak, maksiat di mana-mana. Ya sudah saya di tengah hutan bertapa karena gunung tidak ada, <laughs> tidak ada goa, saya ke mana? Anda ada perlu seperti itu. Nabi setelah jadi nabi tidak demikian. Para sahabat juga tidak ada yang melakukan seperti nabi karena mereka tahu itu sebelum nabi diangkat menjadi nabi. Sekarang kalau kita ingin berkholwat, ada seperti sholat malam, berkholwat, berdua apa namanya? sendirian, bersendirian, merenungkan merenungkan dosa-dosa kita, menangis oleh karenanya di antara orang-orang yang akan dinaungi pada hari kiamat kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulan dzakarallaha khalian fafadat aina Seorang yang tatkala dia bersendirian, kemudian dia berzikir kepada Allah, mengingat keagungan Allah, maka dia pun menangis. Ini orang yang akan dinaungi pada hari kiamat kelak. Bukan menangis banyak orang. Ya kan? Zikir rame-rame semuanya nangis, ikut nangis bareng-bareng. Tidak. Dia sendirian, tatkala sendirian tidak ada yang lihat. Kemudian dia merenungkan dosa-dosanya, dia merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, fafadat ainah, maka dia pun menangis mengalirkan dua air mata. Oleh karenanya, di antara hal yang mungkin terkadang sampai sebagian ulama mewasiatkan, sisihkan waktumu dalam sehari meskipun sedikit untuk merenung. Karena terkadang kita sibuk ya ikhwan, Sibuk dengan urusan dunia, sibuk ibadah solat selesai seakan-akan ada kewajiban yang di pundak kita kita lepaskan, kita lanjutkan lagi dengan urusan dunia kita. Dan terus rutinitas yang kita lakukan, terkadang kita lupa untuk merenung. Bahkan seorang aja begitu sholat assalamualaikum assalamualaikum berzikir seakan-akan harus ini renungan. Subhanallah. Subhanallah subhanallah. Sekedar ah, selesai hitungannya segera selesai. Butuh seorang merenung di tengah malam. Meskipun 10 menit, 15 menit merenung. Keagungan Allah merenungkan dosa-dosanya, apa yang dilakukan sekarang apa yang dikerjakan besok. Ya. Ini ini butuh se seorang untuk mengingatkan dirinya sampai diwasiatkan oleh sebagian ulama agar menyisihkan waktu untuk perenungan. Ikhwani fillah azanillahu iyyakum. Saya katakan tadi bahwasanya uh, adapun sekarang maka barang siapa ingin berkhulwat, ingin merenung, maka dengan cara bertahajud, dengan sholat malam, di waktu-waktu yang sangat mulia tatkala Allah turun ke langit dunia Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yanzilu rabbuna ya, ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul akhir minal lail Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia tatkala tinggal sepertiga malam yang terakhir fayaqul maka Allah berkata man yad'uni fa astajibu lahu siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan aku kabulkan wa man yas'aluni fa siapa yang minta kepadaku akan aku berikan Wa man yastaghfiruni faaghfir lah. Barang siapa yang minta ampun kepadaku maka akan aku ampuni. Waktu yang sangat mulia tatkala orang semua sedang tidur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian tatkala di malam hari, tatkala orang semua sedang pulas tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Belajar untuk mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari perhatian Allah. Allah sedang mencari hamba-hambanya tatkala itu. Mana hamba-hambanya yang rela mengalahkan rasa kantuknya demi untuk berkhulwat bersama Allah Subhanahu wa taala, untuk merasakan kelezatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berkorban melawan, rasa kantuknya, yakinlah Allah akan berikan kelezatan iman. Sehingga jika dia meninggalkan sholat malam, dia akan sedih, dia akan gelisah, dia akan kehilangan kelezatan yang selama ini dia rasakan. Dan ini tidak mungkin hanya hanya mungkin dirasakan oleh orang-orang yang telah mencobanya. Ikhwani fillah Allah hayakum. Bagaimana proses Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu? Dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di awal dari Sahih Al Bukhari, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Awalama budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihah fin naum. Sebelum Nabi SAW didatangi oleh malaikat, permulaan datangnya wahyu diawali dengan Rasulullah SAW melihat mimpi yang baik. Mimpi apakah ini tidak dijelaskan dalam riwayat-riwayat. Para ulama menyebutkan tidak disebutkan apa jenis mimpi Nabi SAW, apa yang dilihat oleh Nabi SAW, tapi Nabi melihat mimpi yang baik. Fakana la yara ru'yan ila ja'at mithla falaqis subhi. Dan tidaklah Nabi SAW melihat mimpi kecuali mimpi tersebut sangat jelas sebagaimana cahaya di waktu subuh hari. Jadi mimpinya tidak samar-samar tapi jelas terang benderang. Rasulullah SAW ingat betul mimpi tersebut. Thumma ba ilaihil khala. Setelah beliau melihat mimpi-mimpi yang baik, Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah senang untuk bersendirian. Wa kana yakhlu bi ghar Hira. Rasulullah SAW berkhulwat ya, menyepi di Gua Hira, bersendirian di sana wa huwa taabbudu al-layali ذوات ya adad Rasulullah SAW beribadah tahannus, beribadah dalam goa tersebut. Itu beberapa hari sesuai dengan bekal yang beliau bawa. Thumma yarji ila Khadijah. Jadi beliau membawa bekal menuju ke Goa Hira. Kalau bekalnya habis, beliau turun lagi ke rumah beliau ke rumah Siti Khadijah, mengambil bekal lagi kembali lagi ke goa tersebut hatta ja'ahu al-haq wa huwa fi ghar Hira. Sampai datanglah tibalah saatnya, datanglah kebenaran, datanglah malaikat Jibril tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang di Gua Hira. al malak, maka datanglah malaikat Jibril. Faqala ikra. Malaikat Jibril berkata, "Bacalah wahai Muhammad." Qala ma ana biqari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya tidak bisa baca." Fa'akhadhani fagottani hatta balagha minil juhd. Kata Nabi SAW, maka dia pun mengambilku, kemudian memelukku. Gotta itu artinya memeluk, atau mencekek, yaitu bahasa seperti itu. Atau membuat napas sesak. Dalam bahasa Arab namanya al-ghat. Menutupi, entah bagaimana Malaikat Jibril intinya, yang membuat menekan Nabi SAW, sampai Rasulullah SAW merasa sesak dan sangat sulit. Cuma arsalani. Kemudian Nabi SAW, kemudian Nabi SAW berkata, Malaikat Jibril pun melepaskan aku. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, "Iqra, bacalah." Qultu ma ana saya tidak bisa baca. Dan kata para ulama, kalimat ma ana biqari, saya tidak bisa baca artinya saya sama sekali tidak bisa baca. Bagaimana saya mau baca? Sebagian ulama mengatakan bahwa saya dalam riwayat Ibnu Ishaq, malaikat membawa tulisan, malaikat Jibril, "Bacalah." Kata Rasulullah, "Ma ana biqari, saya tidak bisa baca." Artinya, saya tidak bisa baca sama sekali. Bagaimana saya mau baca? Karena Nabi SAW sebagaimana pernah kita jelaskan adalah Nabi al-Ummi, Nabi yang tidak bisa baca. Sengaja Allah menjadikan Nabi tidak bisa baca untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau Nabi SAW adalah orang yang bisa baca dan tulis, maka orang-orang kafir Quraisy akan mengatakan itu adalah karangan Muhammad. Tetapi tatkala Rasulullah SAW tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, ternyata ada Al-Quran. Bahkan yang menulis sekretaris Nabi SAW mereka mengetahui Nabi bukanlah Al-Quran bukanlah karangan Nabi, tapi mukjizat dari Allah karena keluar dari seorang yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Karena tatkala Allah mengatakan ikra, eh, malaikat mengatakan ikra, bacalah. Nabi dengan mudah menjawab, "Ma'a Nabi Qari, saya tidak bisa baca." Kemudian ditutupi lagi oleh malaikat Jibril sampai Rasulullah SAW sesak napasnya. Kemudian dilepaskan lagi dan dikatakan lagi ikra, sampai tiga kali. Nabi mengatakan lagi Ma'a Nabi Qari. Kemudian malaikat menuntun Nabi SAW. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Maka diikutilah oleh Nabi SAW. Dan inilah ayat yang pertama kali turun kepada Nabi SAW. Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Setelah itu Nabi SAW kata Aisyah. Faraja biha Rasulullah SAW yarjifu fuaduh. Maka dia pun pulang ke Khadijah dalam keadaan gemetar Ya. Dada beliau gemetar, pundak beliau gemetar ketakutan melihat makhluk yang aneh malaikat Jibril tatkala itu. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Maka dia pun menemui istrinya Khadijah. Faqala zammiluni zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Fazammaluhu hatta dhaba anhu rau. Maka Khadijah pun mengambil selimut kemudian memelukkan selimut tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah gemetar sampai hilang rasa takut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbaraha khabar Kemudian Nabi menceritakan hal ini kepada Khadijah kepada istrinya. Kata Nabi laqad khasyitu ala nafsi. Dan ini ya diambil faedah oleh para ulama seorang yang tatkala gemetar, tatkala ketakutan hendaknya dia ceritakan kegelisahan dia kepada orang yang dia percayai. Orang yang fiqah, yang amanah. Karena di antara obat menghilangkan kegelisahan adalah dengan mengungkapkan kegelisahan tersebut kepada sebagian orang. Sehingga seakan-akan beban kita ikut dipikul oleh orang lain. Adapun orang yang diam, memendam kegelisahannya, tidak dia curahkan sama sekali. Ini khawatirkan akhirnya jadi stres atau jadi aneh-aneh timbul perbuatannya. Oleh karenanya, tidak mengapa kita menceritakan kegelisahan kita, namun disyaratkan kepada orang yang amanah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita, bukan yang semakin memperberat urusan kita. Atau paling tidak, sebelum kita ceritakan kepada orang lain, kita keluh kesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Yakub tatkala dikisahkan Nabi Yusuf ya dikatakan Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala dia mengatakan innama ashku basi wa huzni allah aku hanya mengeluhkan kesedihanku dan kegelisahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena namanya kegelisahan dalam bahasa Arab namanya bas bas itu artinya ya penyiaran artinya orang yang punya kegelisahan ingin disiarkan ingin diungkapkan sulit untuk dipendam seorang tatkala mendapatkan kegelisahan hendaknya dia keluh kesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lainnya. Oleh karena disebutkan dalam hadis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu al-amr fazi'a ila salat. Nabi sallallahu alaihi kalau ada perkara yang menggelisahkan beliau langsung salat. Langsung tempat berkeluh kesah pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada salahnya kemudian kita mencari orang yang amanah untuk kita sampaikan keluh kesah kita. Nabi sallallahu alaihi menyampaikan hal ini kepada Khadijah, istri yang sangat beliau cintai. Dan Nabi mengatakan laqad khasyitu ala nafsi saya khawatir suatu menimpa diriku. Ada yang mengatakan Nabi takut gila karena melihat malaikat yang seperti itu makhluknya. Ada yang mengatakan Nabi takut sakit. Banyak perkara yang buat Nabi takut mengkhawatirkan dirinya setelah bertemu dengan malaikat Jibril. Namun apa kata istri beliau yang sangat beliau cintai Khadijah? Seorang istri yang sangat cerdas. Khadijah mengatakan, "Kalla. Wallahi ma yukhzikallahu abada." Kata Khadijah sekali-sekali tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya wahai suamiku. Innaka latasilur rahim, engkau senantiasa menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum. Dan engkau selalu membantu orang yang belum mandiri, engkau bantu, engkau kerja, hasilnya kau berikan kepada orang tersebut. Engkau membantu orang yang tidak punya. Wa taqrid dhaif dan engkau senantiasa memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq dan engkau senantiasa membantu orang yang terkena musibah. Wa dukul hadis, engkau selalu jujur berkata. Kata Khadijah, orang yang seperti engkau yang memiliki sifat-sifat seperti ini tidak mungkin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya seorang yang mulia kepada orang lain ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena mencari pujian, maka Allah tidak akan menghinakannya. Meskipun dia berkorban mengeluarkan sebagian uangnya, sebagian hartanya, sebagian waktunya, Allah tidak akan menghinakannya, Allah tidak akan menyanyiakannya, Allah tidak akan melupakannya. Dan inilah sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang menjadi dai dia harus memiliki sifat seperti ini, mencontohi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat perhatian dengan orang lain. Ini sifat utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal di kalangan kafir Quraisy. Sifat utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diketahui oleh istrinya, bahwasanya sang suami senantiasa jujur, nyambung silaturahmi, membantu orang yang sulit, membantu orang yang tidak tidak bisa mandiri, memuliakan tamu. Ini sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita dapati sebagian orang sangat pelit, apalagi di zaman sekarang ini. Tatkala sulit mencari nafkah, pelitnya luar biasa. Jangankan pelit dengan harta, waktunya pun dia pelit. Kalau diminta tolong sok sibuk, padahal nggak sibuk. Padahal Facebookan banyak waktu. Ya. Main game banyak waktunya, lihat internet banyak waktunya, diminta tolong sebentar waktunya sibuk. Bahkan waktu pun dia pelit. Bahkan doa saja pelit. Nggak mau doakan saudara-saudaranya. Kata dia ngapain? Saya saja doa untuk saya saja tidak dikabulkan. Ngapain saya doa kepada buat <laughs> saudara-saudara saya? Doa saja pelit. Ini bagaimana kita memikirkan orang lain? Padahal doa tidak bayar. Tidak bayar saja pelit. Apalagi harus bayar. Bagaimana ikhwan fillah Allah Lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama juga diantaranya Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dari pujian Khadijah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalil bahwasanya boleh seorang memuji orang lain. Asalnya memuji itu tidak bagus. Karena tatkala seorang memuji orang lain bisa menimbulkan riak. Seorang yang tadinya berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk bagaimana dia ibadahnya murni karena Allah, tiba-tiba dipuji oleh orang lain, kamu memang hebat. Kamu memang masya Allah, tidak ada orang seperti kamu. Gara-gara pujian tersebut dia jadi riak. Jadi makan puji. Atau dia menjadi ujub, dia bangga dengan amalannya. Ini perkara-perkara yang merupakan syirik kecil yang bisa menggugurkan amalan seorang. Gara-gara dipuji. Apalagi ada sebagian orang yang suka muji. Nah cari muka, menjilat, suka muji. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّحِينَ Fahsu ala wujuhihim muturab. Kalau kamu lihat ada seorang tukang muji-muji, maka ambil pasir lemparkan ke wajahnya. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ikhwan kalau ada yang muji-muji antum, bilang sebentar. Mau kemana? Mau cari pasir. <laughs> Buat apa? Buat melempar wajahmu. Jangan kau puji saya. Kasihan saya ini miskin. Amalan saya sedikit. Sudah sedikit riak lagi gara-gara kamu. Sudah saya nggak usah dipuji. Saya lebih tahu diri saya daripada kamu. Apalagi seorang tahu orang ini suka dipuji. Ada seorang tahu ustadznya makan puji. Sering dia tanya, bagaimana dakwah saya? Bagus nggak kemarin ceramah saya? Sedang dipuji. Bagaimana yang hadir kemarin? Bukankah yang hadir banyak sekali kan? Bagus berarti. Ini muji diri sendiri. Nunggu-nunggu orang nggak ada yang muji dia, muji diri sendiri. Kalau kita tahu Ustadz kita makan puji, jangan kita puji dia. Kalau kita puji dia, berarti kita semakin mencelakakan dia. Ini tidak benar seperti ini. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Oleh karena filasani Allah wa yakum, akan tapi boleh. Seorang dipuji tatkala dia down, lagi rendah, lagi malas, kita puji untuk mengembalikan kepercayaan diri dia agar dia tidak kemudian terbawa oleh setan sehingga tidak mau berdakwah misalnya, tidak mau bekerja misalnya, tidak mau berkreasi misalnya. Seperti Khadijah. Tatkala Nabi SAW ketakutan ini khasyitu ala nafsi, saya khawatir suatu menimpa diri saya. Maka Khadijah mengatakan, "Kallafallahi abshir, la yukhzikallahu abada." Tidak mungkin wahai suamiku. Allah tidak akan menghinakan engkau. Engkau selalu menjamu silaturahmi dipuji oleh Khadijah. Kita pun demikian kalau lihat ada seorang kemudian misalnya malas, merasa tidak pede, kita bilang kamu tuh pinter, kamu tuh cerdas, cuma kamu malas. Kamu bisa berkreasi, lihat kemampuanmu. Kita ingatkan kemampuan dia. Ini dibolehkan dalam kondisi seorang jadi lagi-lagi down. Kemudian kita lanjutkan ikhwani fillah Allah yakum. Fantalaqat bihi Khadijah. Khadijah pun membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta atat bihi Waraqata bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibnu Ami Khadijah. Maka Khadijah membawa Nabi SAW untuk menenangkan jiwa suaminya. Jadi Khadijah ini wanita cerdas. Selain dia menenangkan hati suaminya, dia juga membawa kepada orang yang alim. Yaitu kepada Waraka bin Naufal. Yang merupakan sepupu Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa kana mra'an tanassara fil jahiliyah. Wa kana yaktubu al-kitab al-Ibrani fa yaktubu min injil bil Ibraniyah ma Allah an yaktub. Dan Waraka ini di zaman jahiliyah masuk Kristen. Dia beragama Nasrani. Tetapi dia tidak beribadah kepada berhala-berhala. Dan dia bisa bahasa Ibrani. Oleh karena dia menulis Injil dengan bahasa Ibraniyah. Wa kana syaikhun kabiran Ami, Dan beliau adalah seorang yang sudah tua, yang sudah buta. Waraka sudah buta. Faqalat lahu Khadijah. Maka Khadijah berkata kepada Waraka, Ya abna ammi, wahai sepupuku. Isma' min ibni akhik. Dengarlah dari anak saudaramu yaitu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Warakah, maka Warakah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibna akhi, madza tara? Apa yang kau lihat wahai saudaraku? Putra saudaraku?" Fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada Warakah Warakah bin Naufal tentang apa yang dia lihat malaikat Jibril datang kemudian menyuruh mengatakan Iqra maka Warakah berkata setelah mendengar cerita tentang malaikat Jibril Warakah berkata hadzan namus alladhi nazala Allahu alladhi nazala Allahu ala Musa. Ini adalah namus. Namus artinya yang memiliki bawa rahasia. Yang telah Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maksudnya dia mengatakan inilah malaikat Jibril yang pernah turun yang pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Nabi Musa. Setelah itu apa Waraqah berkata? Ya laitani fiha jaz'an. La ya laitani akuna hayyan id yukhrijuka qaumuka. Seandainya saya masih muda, masih segar kata Warakah. Seandainya saya masih hidup, tatkala kaummu akan mengusir engkau. Nabi Muhammad kaget tatkala itu. Kenapa mereka mau mengusir saya? Saya ini orang baik, dikenal oleh mereka, orang jujur, orang yang baik, budi pekerti halus, sering bantu banyak orang, terkenal dengan sopan santun, beradab, beradab yang mulia. Kata Nabi SAW heran mendengar perkataan Warakah bahwasanya saya akan dikeluarkan. Kata Nabi, amukhrijiyahum Apakah mereka akan mengusirku wahai Waraqah? Qala na'am. Kata Waraqah, iya kau akan diusir. Lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak seorang pun yang datang sebagaimana yang kau bawa, membawa yang kau bawa, risalah dari Allah kecuali akan dimusuhi. Wa in yudrikuni yaumuka ansuraka nasran mu'azzaran. Seandainya saya masih hidup dan kau diusir wahai Muhammad, saya akan menolongmu dengan sekuat tenaga, kata Waraqah. Akan tapi kemudian Waraka bin Naufal pun meninggal dunia. Akhirnya meninggal dunia sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diusir. Ikhwani fillah Allah yakum. Para ulama menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya diangkat menjadi Nabi tatkala umur beliau 40 tahun. 40 tahun adalah umur yang sempurna. Ya, kalau 30 tahun mungkin masih terlalu muda. Orang tatkala sudah umur 40 tahun lebih bijak. Dia sudah melewati banyak pengalaman namun tidak terlalu tua. Kalau 50 tahun sudah ketuaan. Jadi umur yang sangat pas adalah 40 40 tahun. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat nabi menjadi seorang nabi. Dan di sini kita tahu ikhwani fillah sanallahu iyakum bahwasanya kenabian kenabian bukanlah suatu yang bisa diusahakan. Tapi kenabian adalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang menyangka kita pun bisa menjadi nabi dengan bertapa, mensucikan diri kita, nanti akhirnya kita dapat datangi wahyu menjadi nabi. Dan ini pendapat yang di, dikuatkan oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina yang terkenal di kalangan kita. Ini memiliki pendapat-pendapat yang aneh. Oleh karenanya, mohon maaf dia dikafirkan oleh alimah Ghazali. Kenapa Ibnu Sina memiliki pemikiran yang aneh? Di antaranya dia mengatakan kidamil alam. Kata dia alam semesta ini dari zaman azali, tidak diciptakan. Ini pendapat aneh Ibnu Sina. Di antaranya pendapat aneh dalam sifat ilmu kata dia, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu tetapi Allah tidak memiliki tidak mengetahui secara detail. Allah hanya tahu secara global ilmu seseorang. Jadi saya juga sudah baca langsung buku beliau tentang masalah ini. Kemudian juga di antara pendapat beliau bahwasanya manusia tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan jasadnya. Dia mengingkari ada kebangkitan jasad dari kuburan. Di antara pendapat beliau Ibnu Sina bahwasanya kenabian bisa diraih dengan usaha. Ini juga merupakan kekufuran. Dia terpengaruh dengan falasifah. Jadi Ibn Sina adalah ahli filsafat, filsuf muslim. Yang dia terpengaruh dengan Aflaton dan yang lain-lainnya. Karenanya sebagian orang mengambil pendapat Ibn Sina ini dan mengembangkannya. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya ya, dengan seorang mensucikan dirinya, dia bisa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbullah dari pemahaman sebagian sufi yang ekstrim, mereka menyatakan bahwasanya wali lebih hebat daripada nabi. Karena wali juga bisa mensucikan dirinya, dapat wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka mengatakan kalau Nabi Muhammad melewati Jibril kalau kami langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di antara syair mereka mereka mengatakan maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqur rasul wa dunal wali. Kata mereka kedudukan kenabian adalah di tengah-tengah. Di atas kerasulan dan di bawah wali. Jadi wali, nabi baru rasul. Ini kebalik. Harusnya rasul dulu di paling tinggi kemudian nabi baru apa? wali. Karena wali pengikut para nabi. Gara-gara keyakinan seperti ini, timbullah keyakinan sebagian orang. Mereka mengatakan, haddatsani Rabbi. Allah telah memberi wahyu kepadaku. Gimana? Padahal sudah tidak turun malaikat apa? Malaikat Jibril. Ya, ini dari keyakinan yang berangkat dari pemikiran Ibnu Sina. Terlalu banyak yang menjelaskan bahwasanya kenabian bukanlah usaha yang diperoleh. Kenabian semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Sina mengatakan harus persiapan diri supaya jadi seorang nabi. Karena Nabi Muhammad SAW bertapa di goa, mensucikan dirinya, bertapa sehingga dia menjadi nabi. Dia bilang tidak. Tidak perlu persiapan Allah berikan kenabian kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi nabi tidak perlu bertapa. Nabi-nabi yang lain tidak perlu bertapa. Nah, hanya kebetulan Allah Subhanahu wa taala menjadikan posisi nabi suka untuk berkhalwat. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya rasul adalah pilihan, kerasulan adalah pilihan bukan usaha. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas." Allah yang memiliki malaikat memilih malaikat-malaikat menjadi para rasul utusan Allah dan juga dari manusia Allah utus memilih sebagai para rasul. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah yang telah milih Adam, telah milih Nuh, telah memilih keluarga Ali Ibrahim, keluarga Ali Imran sebagai para para nabi. Terlalu banyak dalil bahwasanya kenabian bukanlah sesuatu yang diusahakan. Oleh karena jangan sampai terpikirkan sekarang seorang ingin jadi nabi. Dan pikiran seperti ini masih ada. Kalau mau jadi nabi, bertapa. Sampai akhirnya jadi suci, kemudian turun wahyu, jadi orang gila ya. <laughs> Bukan jadi nabi. Ikhwani fillah, Allah wa iyakum. Ingat perkataan Warokah bin Naufal tatkala mengatakan, tidak ada seorang pun yang datang dengan apa yang kau bawa kecuali udi, kecuali akan dimusuhi. Oleh karenanya kita ingat, seorang yang menjadi seorang da'i pasti dimusuhi. Kenapa demikian? Karena seorang da'i, dia pasti menghalangi antara manusia dengan syahwat mereka. Manusia senangnya hura-hura, manusia senangnya minum khamar, manusia senangnya berzina, manusia senangnya syirik, manusia senangnya kedukun. Datang seorang dai kemudian menghalangi mereka dari syahwat manusia. Bagaimana dia tidak di, dimusuhi? Dan ini pasti kepastian. Tidak mungkin seorang dai tidak dimusuhi. Oleh Nabi tidak ada seorang dai tidak dimusuhi, dai tidak beres ini. Dia mengikuti selera manu, selera masyarakat. Masyarakat mau gini silakan. Sampai seorang dai sebelum dia ceramah, seorang wanita joget lagu dangdut dulu baru kemudian dia ceramah, dia tidak ingkari. Ini terjadi di tanah air kita. Bahkan dai bikin paket, mau paket berapa juta, 6 juta dengan seorang penyanyi dangdut. Jadi setelah nyanyi dangdut baru ceramah. Ini bagaimana ini subhanallah? Tidak dia ingkari. Kenapa masyarakat suka dengan dangdutan cewek joget-joget dia suka, mereka suka. Kalau saya ingkari, repot nanti. Nah, dai sebenarnya tidak benar. Oh, dai yang benar pasti dimusuhi dan ini sudah sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni." Demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan manusia dan jin, dari kalangan jin dan manusia. Yuhi ba'dhuhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura. Mereka saling ya membisik-bisikkan di antara mereka perkataan-perkataan yang indah untuk menyesatkan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin." Demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi musuh dari orang-orang mujrimin. Wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai memberi petunjuk dan sebagai penolong. Oleh karenanya ya orang yang berdakwah pasti di dimusuhi. Allah berfirman wala asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus shalihat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Demi masa seluruh manusia merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Watawasau bil hak saling nasihat menasihati berdakwah. Tatkala dia berdakwah dia pasti dimusuhi. Kemudian watawasau bis sabar. Dan dia saling menasihati dalam kesabaran. Karena setiap orang yang berdakwah pasti akan dimusuhi. Demikianlah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita hari ini besok kita akan lanjutkan tetap mengenai sirah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang bertanya? Sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, uh, ini suaranya sering terdengar di radio Dakta Ustaz ya. Ustadz Firanda, Afwan. Ini saya baru dengar menatap Ustadz. Saya dapat dapat jadwal dari teman yang di sini di Artinya ada Ustadz Firanda, dan saya cari-cari, Alhamdulillah ketemu. Nah, baik Ustadz, ingin saya tanyakan. Yang pertama, uh, tentang hadis uh, Rasulullah dengan malaikat Jibril yang duduk itu Ustaz. Uh, nah itu kan diterangkan uh, apa mahwal iman, mahwal Islam dan ihsan. Lalu saya pernah dengar ceramah uh, bahwa Islam itu proses, iman itu apa namanya uh, inputnya, lalu ihsan itu outputnya. Nah itu bagaimana Ustaz? Lalu dari urutan hadis itu, mungkin kalau di Jakarta tuh ada yang dengar ada yang 165, 651, 561, apakah itu <laughs> berhubungan dengan hadis itu? Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Saya Sofian dari Jakarta. Waalaikumsalam. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jazakallah khair Pak Sofian, atas pertanyaan yang baik. pertanyaannya bagus. Sebagian orang mengatakan dalam hadis Jibril disebutkan tatkala Jibril datang dalam berbentuk manusia kemudian mengatakan ya Muhammad akhbirni anil Islam wahai Muhammad kabarkanlah kepada tentang Islam maka Nabi menjawab anta syahadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahyang disembah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah wa tuqimus shalah engkau tegakkan salat dan kau bayar zakat dan kau puasa di bulan Ramadan dan engkau melaksanakan ibadah haji ini amalan itu tentang arti apa Islam wa akhbirni anil iman kabarkanlah kepada tentang iman Kata Nabi SAW, Al-iman antuk tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rasuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Adapun iman yaitu engkau beriman kepada Allah, Rasulnya, beriman kepada kitab kita, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir. Wa untuk mina bil is, uh, eh, akhbirni anil ihsan, kabarkan tentang ihsan. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta abudallaha ka'annaka tarah, faillam illam takun tarah fa innahu yarak." Beribadalah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Dan jika hal itu tidak bisa kau lakukan, yakinlah bahwasanya Allah melihat engkau. Ini tafsiran yang benar tentang Islam, iman dan ihsan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Para ulama mengatakan, kalau Islam disebutkan sendirian, maka dia mencakup keimanan dan keihsan. Tapi kalau tatkala digandengkan dengan keimanan, maka Islam berkaitan dengan ibadah-ibadah yang zahir, adapun iman berkaitan dengan ibadah-ibadah yang batin. Masalah keimanan, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada takdir, ini masalah hati. Oleh karenanya aneh kalau seorang mengatakan Islam adalah apa tadi? Proses. Kemudian iman adalah input. Kemudian outputnya apa? Ihsan. Kapan outputnya? Oh, sedangkan output adalah kita bekerja, sholat. Itu adalah tafsiran dari Islam tadi kita sebutkan. Nabi SAW al-Islam, Islam adalah engkau sholat, engkau bayar zakat, engkau puasa. Itu output sejak awal. Ya, bagaimana dikatakan proses kalau gitu proses kapan dikerjakannya? Oleh karena seorang terkadang tatkala menyampaikan ceramah, terkadang ingin menyampaikan bahasa-bahasa yang canggih, bahasa-bahasa yang keren, tapi tidak sesuai dengan syariat. Seperti tadi, Islam proses, iman input, kemudian ihsan outputnya nggak benar. Terus kalau outputnya gimana? Outputnya ihsan nggak benar. Kita sejak awal Islam kita sudah ada output, sudah sudah apa namanya beramal soleh, sudah beramal soleh. Sambil beramal soleh kita berusaha meningkatkan amal soleh kita sampai pada derajat ihsan. Oleh karena tafsiran demikian tidaklah tidaklah pas ya. Kita berusaha menafsirkan hadis Nabi SAW dengan perkataan para ulama dan alhamdulillah perkataan para ulama telah ya tertulis dalam buku-buku. Barang siapa ingin mengetahui tentang tafsir hadis ini, silakan baca buku Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi rahimahullah karena hadisnya adalah hadis dalam Sahih Muslim. Ya. Dalam Sahih Muslim hadis ini termaktub tentang datangnya malaikat Jibril yang menyerupai manusia. Ada lagi yang bertanya, kenapa orang-orang Yahudi mengingkari isi kitabnya Taurat akan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak beriman kepada Rasulullah? Tadi jelas bahwasanya orang Yahudi merasa mereka adalah suku yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau ada nabi dari selain Yahudi ini nggak benar, Allah salah ini. Oleh karenanya Tuhan mereka Allahnya mereka, itu Tuhan apa? Tuhan fanatik suku. Sehingga mereka menyalahkan. Kalau antum lihat Taurat banyak banyak Taurat itu isinya kerusakan. Ya, orang Yahudi tatkala ingin melegalisasi ke, ke, kekafiran mereka dan kemaksiatan yang mereka lakukan, mereka rubah Taurat. Antum dapati dalam perjanjian lama. Bagaimana mereka menghina Allah dan bagaimana mereka menghina para nabi. Mereka mengatakan sebagian nabi berzina seperti Nabi Nuh alaihissalam. Tatkala selamat atau Nabi Lut kalau tidak salah mabuk, kalau Nabi Lut mabuk, kemudian berzina dengan anaknya. Nabi Nuh juga mabuk. Nabi Musa pernah ngerjain seorang ya. Pokoknya Israel pernah bergulat dengan Allah, Allah kalah. Subhanallah. <laughs> Karena Israel ini nenek moyangnya Yahudi. Seluruh Yahudi sama dengan Israel, keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah Israel. Seluruh Yahudi itu keturunan Nabi Yakub. Sehingga mereka mengatakan pernah bergulat dengan Allah, Allah kalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pernah cari Nabi Adam di surga. Ya Adam di mana kau? Adam sembunyi, subhanallah. <laughs> Kok nekatnya Adam sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gobloknya mereka seperti itu. Bagaimana tidak? Mereka hobi mereka membunuh para nabi. Wa qatlahumul anbiya. Hobinya orang Yahudi bunuh nabi. Kalau mereka bunuh orang-orang di Palestina wajar saja. Nabi saja mereka bunuh apalagi antum-antum ini. Ini ikhwani fillah Allah. Mereka telah tahrif. Yuharrifuna Taurat. Mereka merubah Taurat. Sehingga mereka dengan merubah Taurat menggambarkan bagaimana bejatnya para nabi. Tatkala mereka bejat juga tidak jadi masalah. Oh, nabi kita saja bejat, apalagi kita nggak jadi masalah. Inilah kerusakan orang jadi. Dan mereka menolak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan ternyata Nabi Muhammad dari bangsa Arab dan mereka tidak suka dengan hal itu. Sebelum Nabi diangkat sebagai Nabi atau Rasul, apakah beliau pernah melakukan haji bersama orang Quraisy? Wallah alam bisawab dari hadis yang tadi Jubair bin Mut'im dalam Sahih Bukhari. Ya, bahwasanya Nabi SAW pernah berhaji. Dan kaum Quraisy memang mereka juga berhaji. Dan mereka juga bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ini talbiyah mereka. Dalam Sahih Muslim, Tatkala Rasulullah SAW mendengar talbiyahnya orang musyrikin, mereka berkata, Ya Allah kami penuhi panggilanmu, Ya Allah. Tidak ada syarikat bagi engkau, Ya Allah. Kata Nabi, cukup jangan ditambah. Tapi mereka tambah talbiyah mereka, kata mereka, Illa syarikan huwalak, tamliku huwa mamalak. Kecuali syarikat yang kau izinkan, Ya Allah. Syirik yang kau izinkan. <laughs> yang kau kuasai mereka dan mereka tidak menguasai apa-apa. Oleh karenanya, dari zahir dari hadis Jubair bin Mut'im, Nabi SAW juga melaksanakan haji wukuf di Arafah sebelum beliau diangkat menjadi seorang seorang nabi. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi berhaji dengan haji Islam cuma sekali, yaitu haji wada. Haji wada. Ya. Sebelum Islam berapa kali haji? Allah alam bisawab tidak ada, kita tidak tahu. Ada lagi yang bertanya? Silakan kalau ada yang yang bertanya. Silakan. Eh, sebentar, sebentar. Ini dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Munir. Tolong Ustaz jelaskan bagaimana eh, tentang orang yang mengatakan bahwa semua agama itu benar, selain Islam pun sama seperti itu. Jazakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyatakan demikian bahwa seluruh agama adalah sama yang dikenal dengan para hadirin para jemaah umrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemikiran yang sangat berbahaya dan sangat merupakan kekufuran dan kesesatan tatkala seorang mengatakan bahwa seluruh agama sama yang dikenal di dengan di daerah negara kita dengan namanya pluralisme pluralisme menganggap seluruh agama sama dan ini merupakan kekufuran. Ya, merupakan kekufuran bagaimana mau disamakan antara tauhid dengan kesyirikan. Agama yang hanya menyembah kepada Rabbul Alamin disamakan dengan agama yang menyembah kepada makhluk. Ya. Apalagi yang jadi masalah bukan hanya terbatas pada Yahudi dan Nasrani. Bahkan sebagian mereka menyamakan seluruh agama. Hindu, Buddha, seluruh keyakinan. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya agama ini hanyalah sarana untuk mencapai akhlak yang mulia. Nah, kalau orang akhlak mulia dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan Buddha, dengan Hindu sudah mencapai akhlak mulia, tidak jadi masalah. Karena tujuannya adalah akhlak yang yang mulia. Kita bilang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala mengingkari kesyirikan. Allah mengkafirkan orang-orang Nasrani bukan karena akhlaknya yang buruk, bukan. Tapi karena keyakinan yang salah. Wa qalu ittakhadha وَلَدَا rahmanu جِئْتُمْ شَيْئًا ji'tum تَكَادُ سَمَوَاتُ Takadu samawatu وَتَنْشَكُ minhu وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعو للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا Mereka orang-orang Nasrani mengatakan Allah punya anak. Kata Allah, sungguh kalian telah datang dengan kalimat yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit terbelah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung hancur. Tatkala kalian mengatakan Allah punya anak. Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Dalam ayat yang lain, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa. Ya. Orang-orang musyrikin ya. dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan bukan bukan karena mencela orang Nasrani suka membunuh orang, enggak, tetapi karena keyakinan kesyirikan mereka, itulah Allah mengkafirkan mereka. Lantas datang seorang kemudian menyatakan seluruh agama sama. Inilah kehinaan. Kalau seluruh agama sama buat apa? Ini adalah orang yang menghancurkan Islam dari awal. Buat apa ada Al-Quran? Buang aja Al-Quran itu. Kalau semua agama sama. Buat apa Allah mutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buat apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laukana Musa hayyan, mawas wilayat tabi'ani." Kalau Musa masih hidup, dia pasti ikut saya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mamin Yahudi, mamin ma, ma, ma, ma, mamin uh, mamin Yahudian, uh, ma, uh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang Yahudi pun Nasrani. Ma maubi Yahudi yang kana au Nasraniyan. Thumma la yu'minu bi illa kana min ahli nar. Kata Nabi SAW, tidak seorang Yahudi atau Nasrani yang mendengar tentang saya. Kemudian tidak beriman kepada saya, kecuali dia masuk dalam neraka jahanam. Oleh karenanya, di antara hal-hal yang bisa membatalkan syahadat, adalah para ulama mengatakan meragukan kekafiran orang-orang yang kafir. Ini meragukan saja. Allah mengatakan kafir, dia bilang tidak. Allah mengatakan di neraka jahanam kata dia surga. Ini bagaimana? Padahal orang-orang Nasrani dan Yahudi tidak mau disamakan dengan mereka. Orang Yahudi mana mau dibilang kita temannya dia masuk surga di, di masuk sama-sama surga. Orang Yahudi nggak mau. Kita goblok-gobloknya mengatakan mereka masuk surga tetangga kita. Ngomong mereka aja nggak mau. Oleh karenanya ini aneh. Yang sangat dianehkan diserukan oleh orang-orang yang dikenal sebagai orang beragama, kiai, ini yang sangat menyedihkan. Betapa banyak orang-orang yang tersesat gara-gara mereka ini. Oleh karena ikhwani fillah Allah yakum, ini yang sangat menyedihkan. Justru pemikiran seperti ini, liberalisme, pluralisme, justru tersebar di universitas-universitas Islam negara. Ini yang kita yang sangat sedihkan. Bukan tersebar di pondok-pondok yang miskin, yang bangunannya murahan, yang eh, kursinya pecah-pecah. Tidak, di bangunan mewah, yang ngajar dokter-dokter, profesor-profesor lulusan dari negeri-negeri kafir. Itulah yang menyebarkan tentang pemikiran pluralisme. Waliyadzubillah kita selamatkan diri kita, selamatkan saudara-saudara kita kembali kepada ajaran yang lurus bahwasanya Islam inna dina Allahil Islam. Sungguhnya satu-satu agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi dalam neraka jahanam. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, insya Allah sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan. Insya Allah besok akan kita eh, masih ada. Silakan. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Abdurrahman dari Lombok. Uh, Ustaz, kami mohon penjelasan uh, sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia khususnya banyak masih kelihatan praktek-praktek yang apa pendapat uh, Ustaz masalah uh, Maulidur Rasul atau Maulidur Rasul. Perayaan Maulidur Rasul. Dan uh, kegiatan kesel, apa selamatan selamatan itu. Uh, mohon penjelasannya. Dan yang kedua, siapa nama asli daripada Abu Lahab atau Abu Jahal? Itu. Terima kasih. Uh, Abu Lahab namanya Abdul Uzza ya. Abu Lahab namanya Uzza. Oleh karenanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an tabbat yada Abi Lahab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Karena Abdul Uzza itu nama yang mengandung kesyirikan. Hambanya Al-Uzza. Oleh karenanya Allah Subhanahu di antara perkataan ulama di antaranya hikmah kenapa Allah tidak menyebutkan namanya Abu Lahab dalam Al-Qur'an. Karena nama tersebut mengandung kesyirikan hambanya Al-Uzza. Hambanya Tuhan Uzza, berhala Uzza. Oleh karenanya Allah menyebutkan dengan uh, dengan uh, kunyahnya Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab. Adapun Abu Jahal, saya lupa namanya kalau tidak salah Amr atau Umar, Amr atau Umar ya, saya lupa. Ya. Karena Nabi SAW disebutkan pernah berdoa ya Allah masukkanlah salah satu dari dua Umar ini ke dalam ternyata yang masuk adalah Umar bin Al-Khattab bukan bukan Abu Jahal. Allah alam. Mengenai masalah perayaan-perayaan ini sudah kita jelaskan berulang-ulang dan uh, saya rasa waktu tidak cukup ya karena perlu penjelasan panjang lebar ya tentang masalah ini. Mudah-mudahan kalau besok masih ada kita sisihkan waktu untuk menjelaskan masalah ini. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada sampai di sini saja, eh, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mempermudahkan kita untuk bertemu di Masjid Nabawi, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di surganya kelak dengan penuh kenikmatan yang abadi dan di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.